bukan untuk kepentingan duniawi itu. Jadi oleh karena itu, kalau kita mencari ilmu pengetahuan adalah dalam rangka untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi, apakah kesenangan pribadi supaya dianggap hebat, apakah untuk kepentingan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, atau untuk uh, apa namanya berlomba-lomba pengaruh pencitraan diri maka itu sesungguhnya akan tidak membawa efek apapun bagi kehidupan di akhirat nanti. kotuka khasiratun kotuka khasiratun Kalau kita Eh, diumpamakan kehidupan ini adalah eh, perdagangan, berdagang, maka sebetulnya daganganmu itu akan rugi. Daganganmu untuk rugi karena kita akan tahu apa yang diperoleh oleh oleh yang diperoleh dalam bentuk uh, yang bersifat duniawi itu akan hancur. Kita tidak memperoleh apa-apa di dalam Eh, kehidupan di akhirat nantinya. Wa mu'allimuka mu'ainun laka. Orang yang mengajarkan kamu mengajarkan ilmu pengetahuan yang dimaksudkan eh, untuk kepentingan duniawi tadi itu adalah orang yang menolong kamu. Ala izyanika menolong kamu tuh untuk apa? Ala isyanika. Isyan itu durhaka kepada Allah. Wasyarikun laka dan sama-sama denganmu fi khusranika di dalam kerugianmu. Wahwa kaba'i saifin min qati'i tariqin. Guru itu, guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk memperoleh kehidupan kesenangan duniawi itu bagaikan penjual senjata kepada qati'at tariq bahasa kita adalah begal bagaikan seorang penjual pisau kepada pembegal begitu luar biasa ya Kama qala sallallahu alaihi wasallam man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang menolong orang untuk melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Barang siapa yang menolong seseorang untuk melakukan perbuatan dosa, maka orang tersebut sama dipandang sama syarikan laut dengan yang melakukan dosa itu ini kan ini ingin menggambarkan bahwa seorang guru yang mengajarkan kepada orang-orang yang ilmu yang hanya untuk kepentingan duniawi saja tadi maka guru tersebut sama dengan orang Ah, dengan apa namanya muridnya itu. Muridnya yang belajar untuk kepentingan duniawi itu menurut Imam Al Ghazali adalah rugi, rugi karena apa yang diperoleh itu tidak akan membawa uh, kebahagiaan di akhirat nanti. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi min talabil ilmi al-hidayah Wa in kanat niyatuka ini ada bawa bawa kitab sih ada di bingung. Jika niatmu wa qasduka dan tujuanmu bainaka wa bainallah taala di antara kamu dan antara Allah min talabil ilmi dari mencari ilmu jika niat dan tujuanmu mencari ilmu itu adalah il-hidayah. Memperoleh petunjuk Allah, memperoleh pencerahan. Duna mujarragir riwayat, Bukan hanya memperoleh uh, informasi semata-mata. Riwayat itu informasi. Tapi betul-betul memperoleh pemahaman atas kandungan dari ilmu tersebut. Bukan hanya memperoleh kabarnya, riwayatnya. Jadi substansinya, bahasa kita mungkin al-hidayah adalah substansi dari ilmu pengetahuan uh, informasi itu bukan informasi sama saja syir maka bergembiralah fa innal malaikata karena malaikat tamsudu laka ajnihataha menarik sekali karena eh, apa namanya eh, mengungkap Al-Ghazali mengungkapkan bahasa metafora fa'inal malaikata karena nah, maka malaikat tamsutu akan menggelar untuk kamu adnihataha rasa yang saya Ini artinya bahwa orang yang mencari ilmu karena ingin memperoleh petunjuk Allah itu akan mendapatkan penghormatan dari e, malaikat. Malaikat memberikan penghormatan kepada malaikat tetap tutulaka ajnihata. idza masyaita jika kamu berangkat, berjalan untuk mencari ilmu tadi, wahidan maka oh bukan idza masyaita ya tadi jika kamu berangkat menuju pencarian ilmu pengetahuan maka malaikat akan mempersilahkan kamu akan menggelar bahasa kita mungkin akan menggelar karpet merah. Malaikat akan menggelar karpet merah untuk kamu berjalan. wahidanul bahri tastaghfiru Ikan-ikan lautan akan meminta ampun kepadamu. Akan meminta ampun kepada Allah untuk kamu. Jadi didoakan orang yang mencari ilmu pengetahuan yang uh, uh, dimaksudkan untuk memperoleh hidayah dari Allah, memperoleh petunjuk dari Allah, maka uh, apa namanya hikanul bahar ikan-ikan di lautan akan memohonkan ampun kepada Allah untuk kamu. Tidak sa'aita jika kamu melakukannya. Walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'. Tetapi seyogianya kamu perlu mengetahui. Tetapi sebaiknya kamu mengetahui terlebih dahulu. Annal hidayata allati hiya samratul ilmi. Hidayah atau petunjuk atau pencerahan fatih yang merupakan buah dari ilmu pengetahuan laha bidayatun wa nihayah. Ada permulaannya, ada pengantarnya, ada tata cara persyaratan-persyaratannya. Jadi kalau bidayah dianggap sebagai persyaratan sama dengan persyaratan untuk mencapai sebuah hasil. Nihayah dan ada akhir. Artinya ada batas untuk kemudian memasuki uh, proses pencerahan itu. Wadahirun wabatinun dan ada yang zahir, ada ibadah zahir dan ada uh, ibadah batin. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkam bidayatiha. Wala wusula ila nihayatiha tidak akan mencapai kepada puncak ibadah kecuali setelah mengokohkan eh, apa namanya awalnya maksudnya adalah bahwa kita baru akan bisa memperoleh jaya yang kokoh sudah syarat-syarat itu dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Ba'da ihkami bidayati. Sudah persyaratan-persyaratan untuk mencapainya dapat kita uh, apa namanya, lakukan dengan sebaik-baiknya. Wala usuru ala batiniha illa ba'dal wuqufi ala zahiriha. Dan tidak usura. La ilma tidak dapat kita ketahui, kita tidak dapat mengetahui inti daripada hidayah itu illa ba'dal wuqufi ala zahiriha ala batiniha ya. Inti daripada illa ba'dal wuqufi ala zahiriha kecuali sesudah mengetahui yang zahir. Gitu. وها أنا مشير عليك ببداية الهداية sekarang saya menunjukkan kepadamu eh, apa bidaya, hidayah permulaan memperoleh hidayah itu apa saja yang harus dilakukan untuk memperoleh hidayah itu jadi awal tindakan tindakan yang awal yang bagaimana agar kita kemudian memperoleh hidayah Allah. riba biha nafsaka agar kamu mencobanya wa tamtahinu biha wa tamtahina biha qalbaka dan menguji hatimu. Fa in sadaqta qalbaka ilaiha fa in sadaqta qalbaka jika hatimu cocok jika hatimu cocok untuk uh, apa namanya uh, cocok untuk bisa mempelajari permulaan hidayah tersebut. Jika kamu ingin hatimu cocok untuk memperoleh, untuk mendapatkan permulaan petunjuk itu, ngailan ya, condong, ya, condong kepada itu jika ingin. Walaha Wanastika biha mutawi'atun dan dirimu mutawi'ah itu e, mengikuti mengikuti e, hatimu cocok dan ikut walaha qabilatun walaha qabilatun dan menerima siap menerima bidaya tersebut fadunaka at-tatallu'a ila an nihaya maka barulah kamu akan bisa meningkat at-tatallu'a meningkat menuju kepada nihaya yaitu petunjuk tadi. Wattaghalghul wattaghalghul dan masuk fi bihari ulu di dalam lautan ilmu. Wa in baka qalbaka 'inda muwajahatika iyyaha biha mustawdifan. Tetapi jika hatimu menemui menemui ketika kamu hendak melihat atau mempelajari awal dari uh, uh, memperoleh petunjuk itu. Jadi jika kamu hatimu tidak cocok, kalau qalbaka an wa anda hati iya, hamiha mustawifan Jika kamu hatimu belum belum mau menerima Mustawifan itu menunda-nunda Jika hatimu belum cukup bisa menerima Atau belum waktunya mau menerima Bidaya atau permulaan mendapat petunjuk tersebut Wabil amali bi muqtadaha mumatilan dan menunda-nunda untuk melakukannya sama saja fa'lam anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi hiya nafsul ammaratu bisu begitu katanya maka ketahuilah bahwa dirimu dirimu fa'anna nafsakal mailata ila talabil ilmi kecenderunganmu untuk mencari ilmu itu hiya nafsul ammaratu bisu jiwa yang dituntun untuk melakukan keburukan. Begitu. Hmm, Imam Al-Ghazali tidak sama dengan kita ya. Ini kan Imam Ghazali itu mengalami proses panjang sekali sehingga pada akhirnya uh, beliau menemukan bahwa kehidupan hidup yang sesungguhnya adalah hidup dengan menghidupkan batin, hidup keruhanian, hidup dalam uh, dengan cara membersihkan hati itu sehingga hal-hal yang bersifat duniawi Imam Ghazali coba uh, menyingkirkannya seperti begitu. وقد انتهضت وقد انتهضت مطيعة للشيطان اللعين kamu berarti kamu taat kepada setan yang terkutuk itu. liyudlika bihabli ghururihi mengulur-ulur dengan tambang atau apa itu namanya itu tali di eh, tipu daya. Dari mencoba mengatakan bahwa mereka yang yang mencari ilmu pengetahuan dalam rangka mencari kepentingan-kepentingan duniawi dan tidak mau menerima uh, ilmu pengetahuan awal yang apa namanya menuntun seseorang untuk memperoleh pengetahuan batin tadi itu katanya adalah tipuan tipuan setan. Wa yastajjuka binakidatihi ila ghamratil halak. Setan mengulur ulur mengulur-ulur supaya kamu merasa enak saja hidup di dunia ini. Tetapi itu menurut Imam Ghazali adalah tipuan-tipuan setan. Ketika kita lebih senang mencari kepentingan-kepentingan duniawi, maka menurut Al-Ghazali itu adalah tipuan setan. Setan mengulur-ulur kenikmatan supaya nantinya pada saatnya fi makhluk eh, apa namanya? hatta yulhiqaka bil akhsarina a'mala. Nantinya uh, kita akan mendapatkan uh, apa namanya? kehidupan yang merugi. Wa hum yahsabuna alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang sesat uh, di dalam kehidupan duniawinya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah ketika seperti itu maka akan-akan eh, apa yang dipelajari oleh orang tersebut adalah kebaikan adalah kebaikan semata-mata itu adalah penipuan tipuan syaitan. Wa an kaulihi sallallahu alaihi wasallam manizdad alman ilman wa lam yazdad minallah illa bu'da gitu dan setan akan membuat kamu lalai dari uh, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manis zada ilman barang siapa yang ilmunya bertambah walau yazdad huda tetapi dia tidak memperoleh petunjuk kebaikan lam yazdad minallahi illa maka orang tersebut eh, apa namanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memperoleh ilmu pengetahuan tetapi tidak membuat orang itu menjadi lebih baik, menjadi taat Allah, maka berarti orang itu dijauh dari Allah Subhanahu wa taala. Setan juga wa an qauli sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'u bi ilmihi Rasulullah mengatakan orang yang paling berat hukumannya di akhirat nanti asyaddun nasi azaban siksaan yang paling pedih pada hari kiamat adalah ditimpakan kepada alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmihi yang tidak memberikan manfaat atas ilmunya itu. Jadi orang yang belajar tetapi orang setelah mengetahui dia tidak mengamalkan ilmu itu, tidak memberi manfaat kepada dirinya dan orang lain, maka dia uh, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Begitu wa kana yaqtallahu alaihi wasallam yaqul allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma ya allah lindungilah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat dan hati yang tidak tidak khusyuk khusyuk itu apa ya khusyuk itu adalah uh, fokus wa amalin dan amal la yurfa yang tidak diangkat kepada Allah wa du'ain dan doa la yusma yang tidak didengar oleh Allah wa ini semua setan-setan eh, apa namanya melupakan atau membuat orang yang belajar tersebut lupa lupa atas eh, firman-firman Allah ini atau sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. مررت ليلة أسري bi بأقوام تقرض syafahahum بمقاريض من minat minnari Aku lewat melintas pada malam Isra Mi'raj itu dan saya bertemu dengan satu kaum yang tukridu syifahahum yang menggunting bibirnya menggunting memotong-motong bibirnya dengan gunting atau alat pemotong yang terbuat dari api. Fakultu kemudian saya katakan kepada malaikat Jibril, man antum? Eh, bertanya kepada mereka, man antum siapa kalian? Qalu kunna na'muru bil khair wala la Kami adalah memerintahkan kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, tetapi kami tidak melakukannya itu biasanya sih ini ingin menegaskan bahwa ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak dilakukan oleh eh, orang itu sendiri, tidak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Walanha wa natihi. Kami melarang manusia untuk melakukan sesuatu, tetapi kami melakukan itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat tidak memberi petunjuk kepada kebaikan fa iya kaya miskin antal anan tazbirihi wa tatadalla bi habdi ghururihi fa wailul jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidatan wa wailul alim haitsu lam ya'mal bima alima al marratin nah, ini hanya nasihat saja yang perlu dari nasihati dalam kita jangan jangan tertipu, jangan terbujuk oleh tipu daya setan seperti tadi. alam anna an-nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwalin. Ketahuilah bahwa manusia dalam hal mencari ilmu pengetahuan ada tiga uh, ada tiga apa-apa keadaan. Orang mencari ilmu itu untuk apa? Ada tiga macam orang mencari ilmu maksudnya. Ada tiga macam orang yang mencari ilmu. Satu rojulun atau rojulin. Qalabal alma liyattakhiduhu zadahu hilal ma'ad. Orang yang mencari ilmu lihat liyattakhidahu agar ilmu tersebut dijadikan zadahu peka agar ilmu tersebut menjadi bekal ilal ma'ad untuk kembali pulang ke asal tempat kembali yaitu kematian dibawa mati untuk bekal di akhirat begitu satu orang yang mencari ilmu di dalam rangka mencari bekal bagi kehidupannya di akhirat nanti. Satu. Walam taksir fihi illa wajhallah. Dan mencari ilmu tersebut hanyalah karena Allah saja. Satu. Walam yaksid bihi illa wajhallahi waddar akhir. Tujuan mencari ilmunya hanyalah karena Allah dan karena kepentingan akhirat minyak minal faizina Inilah golongan yang memperoleh kebahagiaan nanti. Jadi orang yang mencari pengetahuan untuk sebagai bekal di hari akhirat dan mencari pengetahuan itu hanya karena Allah semata-mata maka menurut Imam Al-Ghazali inilah orang-orang yang akan memperoleh kebahagiaan di akhirat nanti. walau julin talabahu liyasta'ina bihi ala al adilah. Yang kedua, ada orang yang mencari ilmu. Liyasta'ina bihi yang dengan ilmu itu dia uh, mendapatkan pertolongan. Liyasta'ina bihi mendapatkan pertolongan dengan ilmunya ala al adilah dalam kehidupannya di dunia ini. Wayanalul azza dan dia memperoleh dengan ilmu tersebut al azza kemuliaan al azza ah, kehormatan walja jah al azza kehormatan ya dia memperoleh penghormatan walja kedudukan wal dan harta ada orang yang mencari ilmu pengetahuan yang ilmu pengetahuan tersebut berguna bagi hidupnya eh, di dunia ini saja dan dia memperoleh penghormatan manusia dia memperoleh kedudukan posisi dan memperoleh harta wahwa alimun bidzalika fil qalbi qalbihi maka kata alihi dan sebetulnya orang tersebut mengerti bahwa dia bersenang-senang saja dengan kehidupan di dunianya itu kemudian mati maka ini berarti su'ul khatimah sekarang wa in mumfiqa bit taubati tetapi andai kata orang tersebut kemudian sempat bertaubat sebelum wafatnya, sebelum meninggal dunia dia telah bertaubat terlebih dahulu dan ilmunya digunakan untuk uh, apa namanya al-amal dan dia mengamalkan ilmunya kemudian dia watadaro kama khalaqu fihi min khalaq uh, itu uh, apa ya menyusul menyusulkan atau uh, menyusulkan itu kemudian dia melakukan kemudian dia melakukan uh, membayar sesuatu yang telah dia tinggalkan iltahapa bil zina maka dia maka dia termasuk orang-orang yang bahagia juga. Fa'inna ta'iba minal zambi kaman la zambalah. Karena orang yang tobat itu tobat dari dosa, maka dia sebagaimana orang yang tidak mempunyai dosa. Sudah. Nomor berapa? Nomor dua ya. Warajulin salisin istahwaza alaihi syaitan dan ada orang yang mencari ilmu itu Ada orang yang tergoda oleh setan Fattakhadha ilmahu zari'atan ila takatsuri bil mal wa tafakhur bil jahi wa ta'azzuz bi kasatil atba' yadkhulu bi 'ilmihi kullama khalin Roja'a ayyak dia minat dunya wa karahu Wa huwa ma'a dhalika yudbiru fi nafsi annahu indallahi makanasin Ittisamihi bisimatil ulama Wa tarastumihi birusumihim Bizzayi wal mantiqi matakaribati Al-Sunnallah wal baqinan Fahadha minal halikin Panjang ya Jadi ada orang yang mencari ilmu pengetahuan kalau yang kedua ini adalah mencari ilmu pengetahuan hanya untuk ya supaya memperoleh kedudukan, supaya memperoleh uang, gitu kan? Tidak apa-apa, tetapi khawatir saja uh, dia uh, apa namanya belum taubat, khawatir suul khotimah. Kalau yang ketiga, kalau yang ketiga ini dia mencari ilmu pengetahuan untuk berbangga-bangga untuk membanggakan diri dengan kedudukannya kemudian untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya atau untuk apa namanya ini uh, eh, wattafakhuri bil jahi watta'azzuz bi kasratil atba' dan merasa bangga dengan banyak pengikut sehingga dia terus mencari uh, apa namanya eh, cara untuk mencapai semua itu sehingga kadang-kadang dia juga uh, mencoba berpenampilan sebagaimana penampilan para ulama maka orang tersebut bahasa mana ini wa tarattu bihi bi rusumi fil dai wal maqtiqi bi ma takalubihi ala dunya min orang-orang yang mencari ilmu pengetahuan untuk memperkaya diri sendiri untuk membanggakan diri sendiri bahkan dia juga berusaha apa namanya mengelabui orang untuk eh, sepertinya sebagai orang yang hebat, sepertinya sebagai ulama, dia berpakaian sebagai pakaian ulama untuk mem, atau apa namanya membuat orang mengagumi dirinya sendiri, mengagumi kitab itu ulama kurang-kurang eh, uh, ulama itu ulama-ulamaan itu maka uh, orang tersebut orang mencari ilmu seperti ini minal haliki termasuk orang-orang yang uh, binasa wa yalhaqhum qawl maghrurin ini kemudian wa huwa ghafil an qawlihi dia lupa terhadap firman Allah ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun wahai orang-orang yang beriman Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Lima nak kenapa kamu mengajak orang ke sana kemari tetapi dirinya sendiri lalai untuk melakukan apa yang dia katakan tersebut maka dialah namanya eh, apa namanya orang-orang yang apa itu eh, dosa besar kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Belum. Wahwa orang tersebut wahwa mimman qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang e, mencari ilmu seperti tadi untuk popularitas, untuk mencari kekayaan, untuk menipu, orang agar mengagumi dirinya, agar memberikan fasilitas kepada dirinya, gitu kan? Itu oleh Rasulullah sebut Ada min ghairi dajjal akhwafu alaikum ya dajjal. Ada yang paling aku takutkan lebih aku takutkan daripada dajjal. Ada orang-orang yang aku lebih takut daripada takut kepada Dajjal atau khawatir ya bahasanya itu. Aku lebih khawatir terhadap orang-orang tertentu yang eh, daripada saya lebih khawatir kepada Dajjal. Siapa itu? Fakilah. Kemudian ada kata Rasulullah, ada yang saya khawatirkan lebih saya khawatirkan daripada Dajjal. Mahwa ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Fakola maka Nabi mengatakan ulama usu itu namanya ulama usu ulama yang buruk. Mengapa e, terhadap orang ulama usu ingin lebih berbahaya daripada ulama para dajjal? Karena di anak dajjal, oh ya tuh itulah, idla Karena Dajjal tujuannya adalah hanya menyesatkan orang saja. Dia tidak memperoleh keuntungan apa-apa hanya agar orang uh, sesat. Wa mislu hadzal 'alim wa in sarafa an-nasu ad dunya min sanihi wa maqalihi fa huwa da'in lahum ilaiha bi a'malihi wa ahwalihi wa lisanihi. Oh, ini hanya ingin menggambarkan Eh, orang semacam ini, ulama suci ini, kadang-kadang bisa mengatakan kepada masyarakat, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada masyarakat untuk menghindarkan diri dari apa namanya ini dari kehidupan duniawi tetapi dirinya sendiri melakukan itu maksudnya dia hanya mengatakan kepada orang lain untuk menjauhi duniawi, kehidupan duniawi. Ya, wa insarafan nas anil anil dunya nihi wa maqalihi bahwa da'in lahum ilaiha bi akmalih. Tetapi dirinya sendiri mencari kehidupan dunia. Praktek-praktek hidupnya adalah praktek-praktek orang yang mencari eh, eh, kenikmatan dunia inilah eh, namanya ulama suhu walisanul hal asbahu min lisanil maqal praktek hidup itu ya perlu walisanul hali asbahu min lisanil maqal bahasa tubuh, bahasa praktek. Lisanul ya, hal itu adalah uh, tindakan praktek, bukan yang diucapkan. Itu lebih lebih uh, eh, afdal, lebih uh, mudah diikuti oleh orang. Lebih mudah diikuti oleh orang daripada ucapan. Jadi orang biasanya akan mengikuti mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain, oleh ulama itu. nasi الناس إلى المساعدة في الأعمال أميل منها إلى المتابعة artinya orang lebih mudah mengikuti uh, apa ya perbuatan atau contoh lah contoh yang dilakukan oleh orang daripada apa yang dikatakan oleh orang ya terus ke sini terus ya Fa'in kultan fama bidayatul hidayah Tujarriba biha nafsi Sekarang kita masuk kepada Bagaimana si bidayah itu apa saja jika engkau berkata, apakah hidayatul hidayah itu? Apakah permulaan memperoleh hidayah itu? Agar saya dapat mencobanya, agar saya bisa mengamalkannya. Bagaimana? Fa'alam anna bidayataha zahiratul taqwa wa nihayatuhu wa nihayataha batinatut taqwa. Fala aqibata illa bit taqwa ketahuilah bahwa permulaan memperoleh memperoleh hidayah adalah melaksanakan takwa dalam bentuk zahir dalam bentuk zahir dan pada akhirnya wanihayatah batinatut takwa nantinya akan memperoleh eh, takwa batin fala aqibata illa bit wala hidayata illa lil muttaqin. Apakah takwa itu? Wattaqwa ibaratun an imtisali awamirillah ta'ala wa ijtinabi nawahihi. Seperti kita ketahui banyak sekali ini sudah terkenal. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menghindari larangan-larangan Allah. Wahuma qismani ini ada dua Wahana ana usyiru alaika bijumalan bijumalin mukhtasaratin saya akan meringkaskannya saja. Pertama eh, yang bersifat zahir, takwa yang bersifat zahir. Al-qismul awal. Ya'lam anna awamirallahi ta'ala qaraitu wa nawafilu perintah Allah itu ada kalanya yang berbentuk fardu, ada kalanya yang berbentuk sunnah. Takwa itu ada dua ya. Anna awamir Allah Ta'ala fara'idu wa rawafidu Fal fardu ra'sul ma' yang fardu itu adalah eh, pokok harta apa modal awal modal modal pertama rasul mal wahwa asrul tijarati yang modal wabihi tahsulun najat dan dengan modal awal itu akan memperoleh keuntungan Wanaflu, wanaflu sedangkan yang sunnah Warribhu adalah keuntungan. Jadi kalau apa namanya fardu itu adalah pokok, sedangkan nawafil adalah keuntungan. Wabihi al-fawz bid darajat. Wa sallallahu alaihi wasallam Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayhi yal mutaqarribuna misli adai ma istarattu alaihi wa la yazalu abdu yataqarrabu ya bin nawafil hatta uhibbahu idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi wa yaduhu alladhi yabtusu bihi biha alladhi memberikan hadis. Ini namanya hadis kursi Hadis kursi adalah hadis yang kata-kata atau uh, ucapan yang bahasanya dibuat oleh Nabi tetapi isinya dari Allah. Kata kata Allah, orang siapapun hamba Allah yang selalu mendekat kepada Allah dengan mengerjakan yang fardu Bimisli ada imaftaratu alaihim Kemudian terus menerus setelah melakukan sholat fardu itu Dia melakukan ibadah-ibadah sunnah Maka kelak Aku akan menjadi Sehingga aku menjadi sayang kepadanya Sehingga aku mencintainya Jadi seorang hamba yang yang melaksanakan ibadah fardu mendekat kepada Allah dengan melaksanakan ibadah fardu dan terus-menerus melakukan ibadah salat sunnah atau ibadah sunnah sehingga aku kemudian mencintainya maka aku akan menjadi hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu maka ketika aku mencintai dia kuntu sam'ahu alladhi yasma'u maka akulah pendengaran dia. Akulah pendengaran. Dia mendengar dengan pendengar dengan pendengaran wa dan dia melihat dengan pandang mataku dan nantinya apa yang dia lihat adalah sebagaimana Allah melihat walisanahu alladhi yantiqu bihi dan ucapannya dan aku adalah ucapan di dia waladhi yadulladhi yaqti alladhi yaqtisu bihi biha dan tangannya adalah tanganku dan akulah menjadi tangan dia warijlahul ladzi yamshi biha dan kakinya yang melangkah dengan kakiku Nah, inilah yang biasanya disebut bahwa hadis ini orang uh, seperti wali, wali Allah itu tadi. Orang yang selalu melaksanakan ibadah fardu, ibadah wajib, kemudian banyak melakukan ibadah sunnah, sampai Allah mencintai dia, maka dia akan menjadi kekasih kekasih Allah, menjadi wali Allah Apabila dia menjadi waliullah, maka semua apa yang dia lihat matanya akan melihat sebagaimana Allah melihat. Dia mengetahui sebelumnya uh, eh, apa yang jauh, apa yang jauh dia ketahui, apa yang uh, dia dengar. Uh, apa namanya ya? Sebagaimana Allah mendengar, melihat sebagaimana Allah melihat. Pokoknya dijamin mengetahui banyak sekali hal tentang orang tentang segala macam itu gitu ya ولن ila إلى qaribu ila qiyam bi ta'ala illa bi qalbika dan kamu tidak akan mencapai tidak bisa melaksanakan perintah-perintah Allah illa muraqabati qalbika kecuali dengan cara kamu memeriksa hatimu sendiri. Wajawarihika dan anggota badan. Fi lahazatika wa anfasika. Dalam setiap detik, dalam setiap hembusan nafas. Min haini tusbihu ila haini tumsi. Sejak pagi sampai sore. Tidaklah kamu meneliti, mengamati hatimu sendiri Fa'lam anna Allah Ta'ala muttari'un ala dhamirika. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui isi hatimu. Muttari'un ala dhamirika. Mengetahui isi hatimu. Wa musyrifun ala zahirika. Dan mengawasi tindak tanduk lahirmu. Wa wa batinika dan batinmu ومحيط بجميع لحظاتك وخبراتك dan mengetahui semua lahazatika apa namanya uh, apa namanya suara hatimu mengetahui suara hatimu wa khudwati wa sa'ir sakanatika wa harakatika mengetahui ketika kamu diam dan ketika kamu bergerak dalam keadaan diam hatimu diam juga ah, Allah tahu gerakanmu Allah tahu wa annaka fi mukhalaqatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi dan setiap tindakan kamu dalam kehidupan ini selalu berada di uh, di dalam pengawasan Allah. Wala kuru fil mulki wal malakuti sakin wala mutaharraka mutaharrikun lau jabba samawati wal ardi muttalihun alaihi. Pokoknya apapun yang ada di langit dan bumi ini gerakan diam dan gerak itu diketahui oleh Allah. Wa eh, wa ma dan apa yang tersimpan di dalam hatimu Allah mengetahui. Wa ya'lamu sirra wa Allah mengetahui rahasia dan yang lebih samar lagi kata adab ayyuhal miskin maka hendaklah kamu menggunakan tata kerama kepada Allah zahiran wa batinah baina yadayillahi ta'ala ta'ajjubal abdi azzalim bagaimana eh, etika seorang hamba yang rendah fi hadratil malikil jabbar di hadapan Tuhan yang maha uh, kuasa wajtahid Allah yaraka maulaka sunahaka Berusahalah Tidaklah kamu berusaha Agar Allah tidak Melihat kamu ketika Allah Haisunahaka Allah yaraka maulaka haisunahaka Kamu hendaklah berusaha jangan sampai melanggar apa yang dilakukan oleh Allah itu maksudnya wala Allah yaroka maulaka haitsu jangan di jangan di, uh, diketahui oleh Allah ketika kamu melanggar padahal Allah mengetahui semua ya padahal Allah mengetahui semua tapi di sini jangan sampai Allah yaroka Tuhanmu tidak mengetahui ketika kamu ketika dia melarang kamu. Walayah juga haizu amaroka dan Allah tidak kehilangan kamu ketika kamu diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Allah memerintahkan kamu untuk sholat, jangan sampai Allah kehilangan di mana kamu berada ketika kamu melakukan apa namanya kelam ketika aku memerintahkan kamu. Ketika kamu diperintahkan untuk melakukan sholat, jalan-jalan sampai Allah kehilangan bahasa kelangan, kelangan, tidak tahu. Walau takdiru ala zalika illa bi an tuwazzi'a awqatika wa turattiba awradaka min sawahika ila masahika. Al-Ghazali mencoba e, membuat cara mengatur kedua cara bagaimana agar kita selalu Eh, melihat mengingat Allah agar kita selalu berada di dalam pengawasan Allah agar kita dapat melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. itu bagaimana caranya? Di sini Al Ghazali mengatakan menunjuk me, me, apa namanya menganjurkan kepada kita biar sihat agar kamu membagi awqat taka waktu waktu tiba auratakan dan menyusun wirid-wiridan bacaan-bacaan min sabahika dari sejak pagi ila masaika sampai sore jadi kita mencoba menyusun daftar dari pagi sampai sore itu apa saja yang perlu dilakukan apa saja yang dibaca. Gitu. Begitu. Fasbi ila man yulqi ilaika min awamirillahi ta'ala alaika min hayni istaytudu min manamika ila waqti rusuhika fi madja'ika. Kamu hendaklah mendengarkan, mengikuti apa yang uh, kamu terima dari perintah-perintah Allah itu sejak kamu bangun dari tidur sampai waktu kembali ke tidur. Itu. Sudah. Faslun fi adab istiqali minan Etika bangun dari tidur. Nah, sekarang kita memulai bagaimana melakukan satu ritual. Ritual. Tadi dia uh, Imam Ghazali menganjurkan kepada kita untuk menyusun jadwal kegiatan kita dari pagi sampai sore dari bangun tidur sampai tidur akan tidur lagi itu. gitu ah, Wailas yang naomi jika kamu telah bangun dari tidur jika kamu sudah bangun dari tidur Fajtahid antas tayqi wa qabla al fajri Maka hendaklah kamu bangun sebelum uh, terbitnya fajar saja wal yakun awwalam wal yakun awwalu ma yajri ala qalbika wa lisanuka zikrullah hendaklah hal pertama yang harus kamu lakukan yang kamu ucapkan ketika bangun dari tidur itu adalah zikrullah ingat kepada Allah jadi begitu bangun hendaklah pertama-tama kamu ingat Allah. Bagaimana caranya? Dengan mengucapkan fakul anda zalika. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah. Jadi membaca alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu. Alhamdulillah Segala puji hanya bagi Allah yang telah menghidupkan kita, sudah mematikan kita. Dan kepada Allah lah nanti kita akan dikembalikan, akan dikumpulkan. Asbahna wa asbahal mulku Kita sudah berada dalam pada pada waktu pagi dan dan semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah. Wal azamatu was lillah wal izzat wal qudratu lillah keagungan dan kemuliaan dan kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas alhamdulillah kita masih tetap dalam keadaan islam dan senantiasa berada dalam tulusan untuk melaksanakan ibadah wa ala dini nabiyina dan alhamdulillah kita berada menganut agama atau mengikuti agama yang Nabi Muhammad dan mengikuti agama yang Nabi Ibrahim hanifan muslimah pemaka dan musyrikin dan seterusnya dan seterusnya saya kira ini terlebih dahulu e, nanti terlalu panjang awal-awalnya kita masuk kepada apa namanya e, ini puasa Ini pagi garis gitu ya. Oke, Sekarang ada siap. Siap. Kalian nggak bawa kitab siap? Ya? Bawa kitab nggak? Hah? Oh, mau dibelikan? Beli Ya. Dah. Ya. Enggak dulu besok ya, besok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pendahuluan. Ada siyami. Tata cara puasa. La yang bagi antak tasira ala sawmi ramadana. Janganlah kamu sebaiknya kamu tidak hanya berpuasa pada bulan Ramadan saja. Pada tulkat tiga bin nawafili dengan kalau kamu hanya Ramadan saja maka kamu itu telah menyia-nyiakan keuntungan dari perdaganganmu itu. Wakas bidarojatil aliyatil fil paradisi dan kamu tidak akan memperoleh tingkatan yang luhur di surga firdaus kalau kamu hanya uh, sholat apa namanya mengerjakan puasa falbu saja kamu tidak memperoleh tambahan keuntungan dan peningkatan posisi kamu di di surga nanti puasa Ramadan saja sudah masuk surga, tetapi uh, belum meningkat. Jadi Al-Ghazali menganjurkan kepada kita untuk tidak hanya puasa Ramadan saja. Pada tahassaru ila nazarta ila manazil saimina kama tanzur ila kawakib zurriyah fawfi a'la aliyin. Jadi kalau kamu di samping mengerjakan sholat apa mengerjakan puasa Ramadan kemudian ditambah dengan puasa-puasa sunnah yang lain maka kamu akan memperoleh kedudukan yang tinggi fi a'la aliyin surga yang paling tinggi wal ayyamul fadilah dan hari-hari yang indah allati syahidatil akhbaru bi wa fadliha yang ini disebutkan di dalam hadis orang yang melaksanakan puasa bukan hanya Ramadan saja tetapi juga puasa-puasa sunnah yang lain menurut hadis-hadis Nabi akan memperoleh uh, kemuliaan dan keunggulan dan pahala yang besar. itu fi siyamnya yaum arafah ni ghairi haj pertama puasa hari arafat pada bagi orang yang haji, selain haji orang yang tidak melaksanakan haji disunahkan puasa arafat tanggal 9 bulan Zulhijjah wa yaum asyura puasa hari asyura asyura tanggal 10 bulan Muharram Wal-ashrul awal min hijjah dan sepuluh yang sepuluh hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah wal asyur awal min Muharram dan sepuluh hari yang pertama bulan Muharram wa Rajab dan puasa bulan Rajab wa Sya'ban puasa Sya'ban wasaumul ashurul hurum dan puasa pada bulan-bulan yang dimuliakan. Kemudian wasaumul ashur nyal fadail, wasaumul ashur hurumi nyal fadail wa yadul qa'dah. Ashur hurum itu adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Ya. Wama, jadi ada ya, puasa banyak sekali dalam Islam ya. Wama fisyari fausyari wa awsatu wa akhiruhu. Sunahan bagi kita untuk puasa setiap bulan, yaitu pada awal bulan, pertengahan bulan, dan akhir bulan wal ayyamul bid disunahkan pula puasa pada hari-hari terang benderang wal khamis asyara tanggal puasa tanggal 13, 14, 15 bulan bulan uh, rembulan ya rembulan purnama itu bulan purnama lah wa amma fil usbu'i fa yaumul isnaini wal khamis kalau mingguannya kita dianjurkan untuk berpuasa hari Senin, Kamis dan Jumat. zunu zunubal usbu' Dosa satu minggu itu dapat dihapus bisaumi isnaini wal khamis wal jumu'ah. Kalau kita uh, puasa hari Senin, Kamis, dan Jumat, itu dosa kita dalam seminggu dihapus wa tukaffiru dzunuba syarib bil yaumil awal wal yaumil awsat wal yaumil akhir wa ayyamul wa tukaffiru dzunuba sana bi siyami hadhil ayyam wal asyrul mazkur ya. sudah pokoknya uh, dianjurkan banyak sekali puasa ya setiap bulan ada setiap minggu ada wala tazunnu ila sumta anna sauma huwa tarkut ta'ami wasyarabi wal wiqa. Ini mulai. Janganlah kamu me menganggap jangan kamu menganggap puasa itu hanyalah tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan seks saja. Fakat qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah telah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atasha." Banyak sekali orang yang berpuasa hanyalah memperoleh rasa lapar dan haus saja. Bal tamamus shaumi Bal tamamus shaumi bi kafil kulliha amma yakrahullah Yafrahullahu ta'ala Sebaiknya puasa itu disempurnakan dengan puasa bikafil jawarih dengan menahan anggota tubuh semua anggota tubuh menahan dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Jangan sampai kita, anggota tubuh kita melakukan sesuatu tindakan yang tidak disukai oleh Allah. Karena itu, bal yang bari antahfadzal aina anil nazari an nazari ilal makarihi. Hendaklah mata kita berpuasa melihat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Wa wal lisan anin nutqi bima la ya'nika dan hendaklah juga kita menahan lidah kita agar tidak mengucapkan sesuatu yang tidak berguna. Jangan bicara yang tidak berguna. Puasa untuk bicara yang tidak berguna. Wal qudun an istima' ila ma dan telinganya juga supaya menahan tidak dengan tidak mendengarkan apa yang diharamkan oleh Allah fa'innal mustami'a syarikun lil sama-sama orang yang mengucapkan dan orang yang mendengarkan itu memperoleh balasan yang sama kalau baik yang diucapkannya atau yang didengarnya maka dia baik apabila yang diucapkan baik maka yang didengarkan juga baik apabila ucapan itu mendapatkan pahala maka yang mendengarkannya juga mendapatkan pahala wa huwa ahadul fa mustami'a syarikun lil qa'il wa huwa ahadul muhtabin uh, eh, orang yang menceritakan keburukan orang lain itu adalah namanya murtab orang yang mendengarkan mendengarkan apa apa ya mendengarkan orang yang bercerita tentang keburukan orang lain juga sama. Mempunyai posisi yang sama, baik yang mendengarkan dan atau yang mengucapkan sama-sama dalam posisi sama. Kalau itu e, riba mengatakan apa ya? Masa riba itu e, menceritakan keburukan orang itu juga sama-sama berdosa. Maka zalika takufu jami'al jawarihi bima kama takuful batn wal farj. Puasa juga hendaklah puasa semua anggota tubuh. Seperti kama takuful batn wal farj. Bagaimana puasa perut dan farj tadi. Jadi bukan hanya menahan Eh, perut untuk uh, makan, bukan hanya menahan lapar dan bukan hanya menahan tidak berhubungan seks, tetapi juga semua anggota badan dianjurkan untuk berpuasa. Wafil khabari khamsun yuftir nasra'imah. Dengar nih. Ada lima hal yang dapat membatalkan puasa ada hadis Nabi yang menyebutkan lima hal yang membatalkan puasa. Satu al-kalibu dusta. Berkata-kata dusta itu membatalkan puasa. Bagaimana ya? Wal ghibah menceritakan keburukan orang lain itu juga membatalkan puasa. Wan namimah dan mengadu domba wal yaminul kadibah dan sumpah dusta kesaksian dusta itu um, adalah membatalkan puasa <laughs> membatalkan puasa ini kan bingung ya bagaimana bisa itu membatalkan puasa ya maka kita uh, apa namanya Kata Imam Ghazali puasa itu ada tiga tingkatan Tingkatan pertama adalah tingkatan orang awam Puasanya orang awam itu hanyalah tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan seks Ada yang e, kelompok kedua Puasa itu bukan hanya menahan tidak makan, tidak minum dan berhubungan seks, tetapi juga puasa dari berkata-kata buruk Apabila dia berkata-kata buruk maka puasanya batal. Apabila dia menceritakan keburukan orang lain maka puasanya batal. Apabila dia apa tadi berdusta dia juga batal puasanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innamas saumu junnatun puasa adalah benteng Faidahkan ahadukum sha'iman jika salah satu kamu berpuasa sedang berpuasa fala fus maka janganlah berkata-kata buruk Walayak suh dan jangan bertindak atau bertingkah laku buruk rofasa dengan fasaho maknanya sama tetapi rofasa itu buruk dalam ucapan Sementara fasako cubaan huruf dalam tindakan. Orang puasa hendaklah tidak berkata-kata buruk dan tidak bertindak buruk. Wala dan janganlah melakukan tindakan seperti orang tindakan orang bodoh seperti apa namanya berteriak-teriak mencaci maki orang atau membodoh-bodohkan orang lain itu namanya uh, apa namanya uh, tindakan orang bodoh fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun jika ada seseorang yang mengajak bertengkar qatalahu ini bahasa orang Arab begitu apa kan membunuhmu bukan bukan begitu sebetulnya tidak selalu kata kota lahu dalam bahasa Arab adalah membunuh tapi apa namanya ya e, berkata-kata e, bertengkar gitu marah gitu saya bunuh gitu kan bukan berarti bunuh tetapi kamu lakukan tindakan keras jika ada seseorang yang mengajak mengajak bertengkar, mengajak berkelahi atau mengajak apa saja tindakan buruk. Fakul faliyakul maka hendaklah kita ucapkan ini suakimu. Maaf saya cabut puasa. Summa zahid antafsurah ala ta'amin halalin. Kemudian berusahalah berbuka dengan makanan yang halal jadi hendaklah kamu berbukanya dengan makanan yang halal. Wala taksir dan jangan banyak-banyak. Jangan makan banyak-banyak. Pada ma alama ta'kuluhu. Artinya jangan makan berbuka dengan lebih dari makanan yang biasa fatazidu ala ma ta'kuluhu kulla lailatin wala farqa idza stawfaita ma ta'tadu an ta'kulahu daf'ataini fi daf'atin wahidatin ya, jangan tambah-tambah lah maksudnya dari makanan yang biasa wa innamal maqsudu bisyami tujuan daripada puasa adalah kasus syahwat syahwatika untuk me menuduhkan hasrat-hasratmu itu. Watat'ifu kuwatika dan memperkuat dan melipat gandakan kekuatanmu. Ditakwa biha alat takwa agar kamu kuat melaksanakan takwa. Faida akata mata ma tadarakta bihi ma fataka dhahwatan fala fa'idata fi saumika jika makanan malam itu digabungkan dengan makanan pagi maka puasamu tidak akan tidak ada faedahnya karena karena tidak e, dapat mengendalikan hasrat tadi. satu lat alaika ma'indatuka perutmu menjadi e, menjadi berat wa ma wi'a'u abghadu min batnin malikin min halalin perut yang terlalu kekenyangan itu tidak disukai oleh Allah wa tidak ada wadah Hamzah yang lebih di, tidak disukai oleh Allah daripada perut yang penuh dengan makanan halal jadi walaupun perut itu, walaupun makanan itu adalah halal, tetapi terlalu kenyang itu tidak disukai oleh Allah. Sudah. Fakaifa idza mali min haram? Maka lebih tidak disukai lagi apabila isi perutnya yang penuh itu adalah dari haram. Fa idza apa ini Faiza farogta jika kamu telah selesai makna saumi fastaqtil minhu mastata'ta sudah ya apabila kamu telah selesai menjalan mengerti tentang makna puasa apabila kamu telah mengerti makna puasa itu maka fastaksir perbanyaklah minhu mastatahta perbanyaklah apa yang dapat kamu puasa yang dapat kamu lakukan sepanjang kamu kuat lakukanlah puasa sebaik-baiknya Fa'innahu asasul ibadati karena puasa adalah dasar daripada ibadah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu hasanatin bi asyri amsalha setiap satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dha'fin sampai bisa dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Satu kebaikan akan dibalas dengan 700 kebaikan, 700 pahala. Illa saum fa innahu li wa ana adzi bihi kecuali puasa. Kalau perbuatan lain dapat mendapatkan pahala berlipat 700 misalnya, maka puasa itu adalah terserah kepada Allah mau membalas berapapun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi yadihi la khulufu fa bis saimi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Demi Allah, apa namanya lalu bau bau apa ya bau mulut itu ya? bau mulut orang puasa huruf bau kusut orang yang berpuasa bau busuk mulut orang yang berpuasa itu menurut Allah lebih wangi <laughs> maksudnya apa bau busuk mulut seorang berpuasa dalam pandangan Allah itu lebih wangi daripada minyak wangi. Kasturi, misik. Misik. Misik itu dulu katanya misik itu adalah minyak wangi yang terbuat dari darah uh, rusa. Nggak tahu bagaimana proses prosesnya sehingga uh, apa namanya menjadi warna. Sedikit lagi ya. Yaqulullahu ta'ala in innama yadhru syahwatahu min ah. Baik, innama yadhru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min adli. Fasawmu wa ana adzi bihi. Puasa adalah milik aku dan akulah yang membalas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil jannati babun. Di surga itu ada pintu yuqalu lahu rayya. Ada namanya pintu rayya. Di surga ada nama pintu yang disebut rayya. La yadkhuluhu illa shaimun. Yang bisa masuk ke pintu ini hanyalah orang-orang yang berpuasa saja. Nah, begitu ya. La yadkhulu illa shaimun. Fahadha qadar min syarh at-ta'ati yakfika min bidayatil hidayah فإذا احتجت إلى الزكاة والحج أو إلى مزيد من شرح الصلاة والصيام فاضربه مما أردناه في كتابنا إحياء علوم الدين Sampai di sini dulu katanya kalau hanya sampai pada bab sholat apabila kamu ingin menambah uh, pengetahuan tentang zakat, haji atau membutuhkan penjelasan lebih luas tentang sholat dan puasa carilah e, dari apa yang telah kami sampaikan kami tulis di dalam kitab saya Yahya Ulumuddin Al-Qism Tsani Al-Qawl fi Bil Ma'asi wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini dulu ya. e, pendahuluan ini. Sebetulnya yang ingin kita sampaikan adalah ini bagian kedua ini. Karena bagian kedua ini adalah tentang pembersihan hati. Pembersihan hati. Mungkin ini adalah uh, apa namanya proses uh, proses menuju kepada pencerahan batin. Menuju pencerahan batin itu pertama tadi dengan melaksanakan ibadah zohir tetapi juga di samping ibadah zahir puasa zakat haji yang di dalamnya juga mengandung nilai-nilai spiritual yang kedua ini akan bicara mengenai eh, apa namanya pembersihan hati al qismusani al qawlu fi bil ma'asi menjauhi maksiat maksiat gitu ya jadi bagaimana caranya uh, kita bisa menghindari maksiat atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.